Kandang. Tapi di warung warung Canar. Lemangan cak. Mangan jagung. Kebetulan tempe. Ada masih apa? masih apa? Mas Man. Kita semua lagi makan di warung ya. Cak Nar habis ngisi di acara di Mari ngisi acara apa, Mas? Acara eh, acara mahal. Eh, eh, eh. Oh, bukan. Acara pekan raya. Ah, ikut elit, Mas, bahasa itu Mas. Di lapangan Flora. Heeh. Sama Kecamatan Hari. Iya. Ya, para-para Jumolata. Kita so, makan di warungnya Cak Nar. Saya pakai cumi-cumi nyaman. Ah, penyanyinya siapa aja, ya, Mas? Ada Ani Arlita, Ibu Viola, Jihan, Audian, Audi. Sing lanang sapa sing lanang? Loh, dia eh, tak mau kan sih. Dia tak mau. Iya, iya, Sapa sing lanang Mas ini Mas? Sing lanang selalu seperti. Seperti. Saksi dia mau urut tak Saksi ini mau urut tak narang Jihan iki kaya. sing di warung iku. Sing di warung kancaku iku. Mas Juri rada galau hari ini galau Mas Juri. Kendange soalnya Heeh. Nyu, kendange nyu. Ya jelas ah. <laughs> Mangan oprek untune entek ta suwe temen rek. Kawane nak nunggu merpringan. Tolonglah dikurangi rek ngono-ngono. Jerapalokan itu. <laughs> ya apa iki mangan kok suwene iki lambat iki. Untune tidak paling. Mbak Nis mangan Mbak Ni. Sudah dong. Sudah. Udah. Sangat sederhana. Nomor rekening Ya. Ya. gini siapa iki? Oh iya. Apa dia? Kuaya kan mangan piting koyo kuat kuat untune. Anu. mau mana remati ku, Mas. Halo sedekar kaya. Wow, ya jelas loh. Hari mangan kepiting foto ora. Kaya ngsoke. Cuma nata. Dasar. Kapan Perijang nama. Bawa nama. Ini ini ini ini sudah bos. Mari mangan Wan. Sudah makan bos. Sudah yo. Santai. Santai yo. Sebelah itu rupanya sumpah kok kurang biaya. Bos. Uh, ada penarikan dana. <laughs> Terima kasih.